Wa Rasul wa qala sallam Sayati alaikum zamanun fihi sabiyuhum arimun wa syabuhum syatirun ولا ينان المنكر الاعتزاز في ذلون وطلب ما في الفقر المؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة فحينئذ يسلط عليهم شرارهم ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم Waqala aidan Waqala Rasulullah Libni Mas'ud Iyudfa an umrika fasati zamanun kathirun khutabahu qalilun ulama'uhu Kathirun su'alu qalil mu'tuh al-hawa qaidul ilmi Qala matadaka ya Rasulullah Qala Umi Tatis salah Wa kubilatir rishwah Wa kathratus surat Wa yubangud din bi ardi minat fannaja thumma naja wa yahaq thumma naja al hadis au kama Hadirin rahimakumullah Marilah kita sekalian selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sampai itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan pada kita sekalian khususnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa hadir di dalam sholat Jumat yang merupakan kewajiban bagi muslim mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Hadirin rahimakumullah. Perkenankan saya dalam kesempatan yang baik pada hari ini untuk menyampaikan khutbah dengan tema sikap dan tugas orang Islam di dalam menghadapi tantangan zaman. Hadirin Kita hidup di dunia ini banyak tantangan-tantangan. Dan kita tidak boleh menyerah. Umat Islam punya pedoman yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah sunnah Rasul SAW dan juga khazanah yang cukup banyak ditulis oleh para ulama. Karena itu mari kita memiliki sikap sikap orang muslim, orang mukmin, orang beragama Islam adalah antara lain sebagaimana yang telah ditetapkan atau diterangkan oleh Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ini tertulis di masjid ini. Coba lihat di Paimaman. Ada ayat yang ditulis laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al wal maghrib Walakin albiro man amna billah. Bukanlah kebaktian itu kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tetapi Albiru kebajikan, kebaktian itu adalah orang yang beriman. Karena itu mari kita mantapkan iman. Iman yang dimanifestasikan dalam bentuk takwa. Di situ tertera man amna billah wal yumil akhir wal malaikah wal kitab wal nabiyyin. Itu ada lima rukun iman di dalam ayat itu. Perlu ditambah satu dengan takdir di dalam ayat lain. Inna kulla syai'in bi qadar. Hadirin, ayat ini mengandung banyak makna. Yang pertama keimanan. Jadi umat Islam harus punya sikap teguh di dalam memegang keimanan ketakwaan. Menjadi modal utama menghadapi berbagai macam peristiwa kita tidak akan goyah. Itu termasuk sikap yang harus kita miliki sebagai muslim mukmin pada hari ini. Zaman teknologi, zaman kemajuan, zaman penuh tantangan. Kemudian di dalam ayat itu juga diterangkan sikap orang muslim yang bagus dalam menghadapi masalah seperti ini adalah punya jiwa sosial. Itu diterangkan dalam ayat wa atal mal ala khubi dawil kurba. Berikan harta yang dicintainya kepada kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang minta-minta, orang yang kehabisan sanggup di perjalanan, anak yang drop out dari sekolah, orang yang memiliki penghasilan yang sangat kecil, mereka yang diperbudak kalau dulu ada perbudakan pada zaman dulu, sekarang orang bekerja tidak diberi upah yang seimbang. Itu termasuk juga perbudakan. Ayat ini memberikan makna bahwa seorang muslim harus punya jiwa sosial memikirkan nasib masyarakat. Kondisi masyarakat termasuk di negeri ini Indonesia negara besar, negara yang penduduknya besar. 268 juta yang miskin masih sekitar 30 juta. Karena itu orang-orang kaya harus punya tanggung jawab, punya sikap dermawan, memberikan bantuan kepada mereka. Termasuk juga program pemerintah mengentas kemiskinan. Membangun infrastruktur bagus, tetapi tidak boleh lalu rakyat serba kekurangan. Ini prinsip mengentas kemiskinan adalah merupakan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atal mal ala khubbi dawil kurba wal jatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa firriqab ini harus punya sikap yang diwujudkan dalam bentuk program para pejabat perlu merespon ayat ini menjadi program mengentas kemiskinan apakah itu pemimpin nasional apakah regional apakah lokal dengan demikian kemajuan teknologi juga kemajuan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan. Kemudian sikap orang mukmin juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Aqamash shalah wa zakat. zakah. Di sini rukun Islam hanya dicontoh kedua. Salat dengan zakat. Salat adalah rukun Islam sebagai manifestasi hubungan manusia dengan Allah secara vertikal sedang zakat ada aspek sosial. Zakat di negeri ini Indonesia, saudara sekalian, umpama bisa dihimpun secara teratur dengan manajemen yang baik akan terkumpul dalam satu tahun kurang lebih 212 triliun merupakan sumber ekonomi yang sangat dahsyat dalam rangka ngentas kemiskinan karena itu perlu manajemen yang baik diperlukan orang-orang ahli orang-orang yang mampu memanage dengan jujur, amanah dan baik. Kemudian sikap orang mukmin, orang Islam juga harus memiliki akhlak, akhlak yang luhur. Itu diterangkan dalam ayat ini. Wal mufuna bi ahadu, mendapati janji. Wasobirin memiliki kesabaran, tangguh, tabah menghadapi kenyataan dan kita prihatin akhir-akhir ini negeri kita Indonesia memang sering terjadi gempa. Dulu pernah terjadi tsunami di Aceh. Merenggut 200 ribu orang mati. Yang sekarang ini gempa terjadi di Lombok. Harus ada kepedulian masyarakat seluruh Indonesia untuk menolong tapi tetap harus sabar sikap sabar perlu dimantapkan Allah berfirman walana buluwannakum bisya'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfus wa thamarati basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kami mencoba kamu sekalian ada rasa takut kelaparan kekurangan harta krisis ekonomi berilah berikut berita gembira agar mereka sabar. Siapa orang sabar itu adalah mereka yang mengatakan bahwa musibah itu memang dari Allah. Alladzina idza asabat musibatun qalu inna wa inna Mereka hanya mengatakan kami milik Allah dan kembali kepada Allah. Jadi ayat ini memberikan makna juga di dalam ayat lain Al-Baqarah 155, 156, kalau ini 177. Memberikan makna bahwa kita harus sabar menghadapi kesulitan, kesempitan, bahkan dalam rangka menghadapi musuh sekalipun. Ketika negeri diserang oleh musuh, kita cancut taliwondo membawa senjata menghadapi musuh ketika seperti zaman kemerdekaan dulu. Zaman kelas kedua pada khususnya, karena kami melihat waktu itu. Hadirin, Ayat ini ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika mutakun. Itulah orang yang benar. Orang yang jujur, yang benar itu seperti itu digambarkan dalam ayat ini. Karena itu kita juga punya harus punya sikap sebagai muslim mukmin harus berani berjihad, berjuang dalam arti luas. Itulah diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi awali wa fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yang disebut orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu. Jadi orang beriman harus yakin, tidak boleh ragu-ragu dan berjuang membela agama Allah. Itulah orang yang benar. Hadirin, inilah antara lain. Kalau tema daripada khutbah ini adalah sikap orang Islam dan juga tugasnya menghadapi tantangan zaman. Saya tambahkan tentang sikap agar umat Islam memiliki sikap istiqamah, konsisten. Di dalam ayat tadi yang saya baca, surat Fusilat ayat 30, Orang yang mengatakan Rabbun Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa summa staqamu. Mereka istiqomah. Istiqomah itu ajak konsisten dalam akidah dan syariah. Saudara sekalian, kita harus paham tentang ajaran Islam bahwa Islam itu adalah ajarannya iman Islam ihsan atau dalam istilah lain akidah syariah akhlak. Iman fondasi Islam adalah implementasi, ihsan adalah pemeliharaannya. Akidah adalah dasar syariat implementasi. Dan yang terakhir wujudnya adalah akhlak. Jadi karena itu, marilah kita hendaknya memiliki sifat-sifat yang terpuji dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disinyalir dalam hadis yang tadi saya baca. Mari kita perbaiki akhlak kita bahwa Nabi pernah bersabda yang tadi saya baca di dalam riwayat Imam Hakim dan Ahmad yaitu sayati alaikum zamanun akan datang suatu zaman fihi di dalam zaman itu sobiyuhum anak kecil-kecil mereka arimun mereka sulit diatur. Mereka seperti belut. Arimun. wasyabum syatirun. Pemuda-pemudinya uraan. Tentunya tidak semua. Wasyaikhum orang tua-tuanya, pemimpinnya layak murubil ma'ruf walayah nan lungkar tidak ma'amar ma'ruf nahi mungkar. Al-itizazu fimdullun idealisme dianggap rendah. Watolaba ma fi fakron mencari penyelesaian tentang berbagai masalah di lingkungan kita dianggap tidak ada berguna. Tidak ada maknanya, tidak ada keuntungan. Dan al mukminu fi musasaf, orang mukmin direndahkan. Wal fasiku musyaraf, orang yang orang yang fasik melanggar aturan dimuliakan. Sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Tentunya bid'ah itu ada pembahasan tersendiri, ada bid'ah dolala, ada hasanah. Maka hadis ini memberikan penjelasan bahwa kalau kondisi masyarakat sudah seperti itu, maka kalau tataran masyarakat orangnya jelek-jelek, maka keberhasilan mengambil pemimpin, mengangkat pemimpin, pemimpinnya juga jelek. Jadi karena itu saudara, membangun negeri Indonesia ini diperlukan membangun individu-individu anggota masyarakat dengan penjelasan yang baik dari umat Islam ini agar memiliki iman yang mantap, ibadah yang baik, akhlak luhur. Sehingga dia memilih orang-orang yang baik. Bab demokrasi itu banyak-banyakan orang. Ketika orangnya jelek, yang dipilih juga jelek. Kalau kondisi seperti ini kata hadis ini adalah orang yang terpilih taruhlah orang yang suci, orang yang bagus berdoa itu tidak tidak bisa makbul. Allah tidak bisa menerima karena realitas masyarakat memang jelek. Fala yustajabu Ini ini tantangan ini. Rasul bersabda seperti itu. Jadi karena itu para pemimpin harus memberikan contoh yang baik, sikap keteladanan. Itu hadis yang satu. Yang lain tadi yang hadis ini sering saya sampaikan dalam forum ini, Nabi juga mengatakan pada Ibnu Abbas dan Ibnu Asud, "Hai Ibnu Abbas, kalau kamu memiliki umur yang panjang, kamu akan mendapati suatu zaman, zaman itu banyak orang pinter berpidato, pinter menganalisis masalah, tapi sedikit ilmunya tentang keulamaan. Zaman itu orang minta-minta terlalu banyak, yang memberi tidak banyak. Zaman itu ilmu pengetahuan dipimpin oleh emosional dan hawa nafsu. Dalam dialog ini Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, kapan itu terjadi?" Jawab oleh Rasulullah, "Zaman itu adalah zaman di mana salat jiwanya mati, Orang itu sholat tapi melanggar aturan. Zaman itu riswah, suap penyuap menjadi merajalela, menjadi budaya. Zaman itu banyak tim keamanan dibentuk, polisi jumlahnya banyak tapi tidak bisa aman. Zaman itu agama dijual dengan harga yang murah. Agama tidak menjadi standar untuk menentukan sesuatu. Lalu bagaimana Rasulullah memberikan arahan? Kalau ada zaman seperti itu, kamu harus mencari keselamatan, wahai umat manusia, umat Islam. Fannaja, thumman naja, wayhak, thumman naja. Cari anaja, keselamatan, keselamatan, keselamatan, sampai tiga kali. Celaka kamu. Kalau tidak mencari keselamatan. Keselamatan itu apa? Arruju ilal hak. Kembali kepada kebenaran. Mari kita gali agama. Ya. Bab saat ini memang agama masih kadang-kadang disesikan. Kasus-kasus yang terjadi, saya perlu menyampaikan dalam forum ini, saya kira ya. Ada kasus misalnya imunisasi sekarang di tanah air. Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa nomor 4 tahun 2016. Imunisasi itu boleh untuk menjaga kesehatan. Tetapi dalam klausul fatwa ini dikatakan bahwa bahan yang dipakai nyuntikkan vaksin itu harus barang halal. Klausul itu kurang-kurang diperhatikan, hanya bolehnya saja yang diekspos. Lalu berjalan dua tahun, terjadi penolakan sebagian daerah. Akhirnya Majelis Ulama kirim surat kepada Menteri Kesehatan dan DPR Komisi 9 untuk dituntaskan bahan yang dipakai imunisasi itu halal apa haram diadakan pertemuan pada Senin malam kemarin diputuskan bahwa bahan imunisasi yang dari India SII itu itu ternyata dari enzim ada unsur babi dan juga organ manusia berarti haram tapi oleh karena dibutuhkan dan mendesak lalu fatwa ini nomor 33 2018 menyatakan boleh dipakai dalam kondisi mendesak artinya darurat lil hajah Hukum rukhsah yang dipakai bukan azimah. Itu Pak ya. Jadi Islam bisa memberikan jalan keluar, tapi perlu diperhatikan rekomendasi pada pemerintah agar pemerintah memperhatikan, cari ilmuwan di Indonesia perlu para dokter yang ahli mencari bahan untuk menyelamatkan anak-anak manusia Indonesia yang jumlahnya penduduk Indonesia adalah 230 juta merupakan power yang luar biasa di negeri ini. Jadi ini ini masalah-masalah yang kalau ini kita sampaikan sangat banyak saudara sekalian. Karena itu ini ini sikap ini sikap kita menasehati kepada siapapun ya. Kemudian bagaimana tugas kita saudara sekalian menghadapi masalah seperti ini? Kita tetap ibadah yang baik. Kita tetap selalu berjuang, kita tetap membela bangsa dan negara. Nasionalisme harus kita tumbuhkan. NKRI adalah final tidak berarti kalau kritis itu merusak negara, bukan, justru memperbaiki. Jadi kalau kami bicara masalah-masalah di masjid seperti ini, ini tidak apa-apa. Jadi saya mempelajari ada penelitian salah satu lembaga bahwa masjid dipakai untuk radikalisme. Khutbah seperti ini bukan radikal. Khutbah seperti ini adalah naziron, Pelajari Al-Quran surat Al-Ahzab 4546 Ya ayuhan nabiyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'in lai bi'idri wa siraja munira. Hai nabi, saya mengutus kepada kamu Muhammad untuk menjadi saksi. Untuk melihat fenomena terjadi, ada apa di lingkunganmu itu? Kalau ada masalah, harus kita sampaikan, kita luruskan. Kalau bengkok, mubasyiran memberikan berita yang menggembirakan tapi juga nadhiran ada peringatan-peringatan dan ancaman wadayanlah dakwah menuju pada Allah dan siroja muniro menjadi lampu memberi penerangan pada lingkungan agama itu ajaran yang harus disampaikan pada masyarakat betapapun sulitnya betapapun pahitnya tetap disampaikan pada masyarakat karena ini adalah kebenaran Hadirin, inilah barangkali sesuai dengan tema ya. Jadi tugas umat Islam tugas dan apa namanya? Uh, sikap dan tugas umat Islam dalam rangka menghadapi tantangan zaman dan itu telah disinyalir diterangkan dalam Quran Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusn illa illadzina amanu amilus solihat wa tawasaw bil haq wa Allah bersumpah dengan masa manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Oh yang beramal soleh dan orang yang mau menyampaikan barang yang hak dan ketabahan. Mari kita memiliki sikap dan tugas yang tadi saya sampaikan sehingga insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi khusnillah Lalladzina amanu wa amilu salihat Wa tabasabil haq Wa tawasaw bis sabr Barakallah liukum azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa tilawatahu innahu huwas samiul wa qul farham anta khairur rahimin اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا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 mari kita bangun kerukunan di negeri ini. Baik kerukunan antar umat Islam sendiri, intern, antar umat beragama, dan kerukunan watonia secara nasional. Negeri ini milik kita bersama, tapi umat Islam adalah mayoritas. Berarti umat Islam harus banyak diperhatikan oleh karena warganya sangat besar. Hadirin, karena itu umat Islam seluruh dunia khususnya Indonesia tidak boleh terperdaya oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Itu biasa. Yang penting kita punya pedoman. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil. Tidak boleh kita diberayakan oleh perkembangan macam-macam. Sebab zaman ini memang aneh-aneh ya. Orang berkorban saja kalau dulu membeli kambing lalu diserahkan. Sekarang model online. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya? kurban online bagaimana hukumnya jual beli online bagaimana perkawinan lewat telepon teknologi itu bisa diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariat kita harus bisa mengemas dengan baik teknologi penting sebab teknologi itu ibarat pisau bermata dua kalau kita menggunakan yang keliru bumerang menikam diri sendiri ini ini hal-hal yang penting kita tidak menolak teknologi teknologi penting tapi umat Islam punya pedoman mana yang akidah mana yang syariah, mana yang akhlak. Saya kira ini hal-hal yang penting sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi juga kita tetap utuh sebagai orang muslim, tidak goyah pendiriannya. Mari kita mohon ampun pada Allah berdoa. Allah maafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al hia minum al wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama tahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kumil kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyaun alid dhair Rabbana innaka jami'un nas lam la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la akbar.